Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala melanjutkan penjelasan beliau di dalam hadis ini disebutkan bahwa sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu meminta agar anaknya, keluarganya mendudukkan beliau sebagai bentuk kesungguhan dan semangat beliau untuk memberi wasiat. Tatkala anaknya meminta untuk diberi wasiat. Maka mereka pun mendudukkan beliau Lantas beliau memberi wasiat kepada putranya dengan wasiat yang agung di mana beliau memberinya wasiat agar beriman kepada al qadha dan al-qadar. Maka wasiat beliau ini menunjukkan tentang betapa pentingnya permasalahan ini. Ketika beliau dalam kondisi seperti itu, dalam situasi seperti itu, dalam kondisi yang teramat berat, menghadapi ajal yang semakin dekat, beliau memberinya wasiat untuk beriman kepada Al-Qadha dan Al-Qadar. Karena telah muncul di akhir zaman sahabat sebuah firqah, sebuah kelompok menyimpang yang disebut dengan kelompok Al-Qadariyah. Yang disebut dengan kelompok Al-Qadariyah yaitu orang-orang yang mereka menolak dan menentang takdir. Sehingga para sahabat pun menaruh kewaspadaan terhadap mereka dan memper, memperingatkan umat dari bahayanya mereka. Bahayanya kelompok tersebut, kelompok yang disebut dengan Al-Qadariyah. Bahwasanya segala yang terjadi di alam ini tidak ada hubungan dan kaitannya dengan ketetapan takdir Allah, dengan kehendak Allah, termasuk perbuatan hamba. Sehingga apa yang kita lakukan di muka bumi ini Segalanya murni semata-mata karena kehendak dan kemampuan kita. Tidak ada hubungan dan kaitannya dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah pula sepantasnya kata Syekh bagi kaum muslimin apabila muncul sebuah kelompok menyimpang muncul kelompok sesat agar mereka berupaya untuk mencegahnya, memblokirnya, memblokadenya, tidak diberi ruang untuk berkembang. Bahkan hendaknya mereka berupaya memperingatkan umat dari bahayanya dan hendaknya mereka bangkit untuk melawannya agar agama ini selamat dari dai-dai yang mengajak kepada kesesatan. Tentunya lebih lebih lebih lagi tugas yang ada di pundak para ulama Merekalah yang bisa menyingkap berbagai macam subuhat, kerancuan-kerancuan, pemikiran-pemikiran, amalan-amalan yang tidak sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmunya ada pada para ulama. Mereka pula yang bisa mendeteksi ini adalah penyimpangan dan kesesatan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika muncul fitnah atau firqah kelompok Al-Qadariyah maka sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu mewasiatkan kepada anaknya agar berhati-hati dan waspada dari kelompok tersebut dan madhabnya dan hendaknya ia beriman kepada al-qadha dan al-qadar sebagai kebalikan dari apa yang diyakini dan dipegangi oleh, oleh kelompok menyimpang tersebut yang mereka menolak dan menentang takdir dan berusaha untuk menimbulkan keraguan-raguan di tengah-tengah muslimin maka beliau pun memberikan wasiat kepada anaknya agar beriman kepada al-qadha dan al-qadar di mana di antara ucapan beliau radhiyallahu anhu kepada putranya dalam wasiatnya lan tajida ta'mal iman hatta tu'mina bil qada'i wal qadar. Engkau tidak akan mendapati manisnya iman sampai engkau beriman kepada al-qada dan al-qadar. Wa anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka dan engkau meyakini bahwa apa yang akan menimpamu tidak akan mungkin luput darimu. Pasti akan terjadi. Wama akhta'aka lam yakun liyusibaka dan apa yang akan luput darimu tidak akan menimpamu. Naam apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin bisa terjadi pada dirimu. Dan beliau Katakan bahwasanya demikianlah beliau meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada juga sebuah pelajaran yang teramat penting dan berharga bahwa sepantasnya bagi seseorang yang mengucapkan sebuah ucapan yang menyampaikan sebuah statement untuk menyebutkan dalil, menyertakan bersamanya dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah bagaimana sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu tatkala beliau memberi wasiat kepada anaknya dengan wasiat yang agung tersebut dzakara dalilahu ala hadhihi alwasiyati min hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan dan menyampaikan dalilnya atas wasiat beliau dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memberi isyarat bahwasanya Rasulullah mengatakan menyampaikan bahwa barang siapa tidak beriman kepada al-qada dan al-qadar ahraqahullahu bin nar Allah akan membakarnya dengan api neraka wa hadza wa'idun syadidun dan ini merupakan ancaman keras ancaman keras yang di satu sisi kesimpulan hukum yang bisa diambil pula darinya adalah ya dulu ala kufri man al qadha awal qadar menunjukkan pula tentang kufurnya tentang kafirnya orang yang mengingkari al-qadha dan al-qadar. Ikhwan din kaum muslimin yang dimuliakan Allah Kemudian kita beranjak pada hadis yang berikutnya yang ke-50. Topik hadis yang ke-50 ini adalah bahwasanya tidak ada pertentangan antara mengimani takdir dengan upaya atau usaha untuk berobat. Kata Imamul Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa an Abi Khuzamah an abihi radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah ara'aita ruqa nastarqiha ara'aita ruqan nastarqiha wa dawa'an natadawa bihi wa tuqatan nattaqiha hal taruddu min qadarillahi syai'an qala hiya min qadarillah rawahu ahmadu wa tirmidhi wa hassanahu dari Abu Khuzamah dari ayahnya radhiyallahu anhu beliau berkata Aku berkata kata ayahnya wahai Rasulullah Bagaimana pendapat Anda tentang ruqyah yang kami melakukan ruqyah dengannya? Serta obat yang kami berobat dengannya dan tameng yang kami jadikan sebagai perisai. Apakah ia bisa menolak takdir Allah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hiya min qadarillah. Ia hal-hal tersebut termasuk bagian dari takdir Allah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala menerangkan ini adalah hadis yang agung di mana di dalamnya disebutkan bahwa tidak ada pertentangan dan saling bertolak belakang antara mengimani takdir dengan menempuh sebab-sebab menjalani usaha-usaha yang bermanfaat. Maka tidak dikatakan dan tidak boleh ada yang berkata kami beriman kepada takdir dan tidak membutuhkan untuk menempuh sebab menjalani usaha. Ini termasuk kekeliruan besar. Termasuk kekeliruan besar. Sebagaimana tidak boleh pula seseorang mengatakan kami berusaha menjalani sebuah sebab, menempuh suatu usaha, dan cukup hanya dengan itu saja. Dan kami tidak membutuhkan harus beriman kepada Al-Qadha dan Al-Qadar. Ini juga kekeliruan besar. Karena hanya bersandar kepada takdir adalah kesesatan, sebagaimana hanya bersandar pula kepada usaha, itu pun adalah kesesatan. Sehingga, yang benar adalah sikap yang benar adalah menggabungkan antara beriman kepada takdir dan menempuh usaha berusaha. Karena tidak ada pertentangan dan tidak saling bertolak belakang antara mengimani takdir dengan menempuh usaha. Bahkan seseorang menjalin sebuah usaha ketika sakit dia berobat, tidak kemudian saya pasrah saja dengan takdir saya. Usaha yang dijalani itu bagian dari takdir. Naam. Kemudian barakallahu fikum, ucapan atau kalimat yang disebutkan dalam hadis ini ruqan nastarqiha. Ruqa jamak dari ruqyah. Bentuk jamak dari mufradnya tunggalnya ruqyah. Yang dimaksud dengan dengannya di sini adalah at tawidha allati yata'awwadhu biha al-maridu. Upaya perlindungan yang dengannya orang yang sakit berusaha untuk berlindung, membentengi diri. Ruqyah tameng-tameng perlindungan. Kalau dia berasal dari kitabullah, dari Al-Quran, demikian pula bersumber dari doa-doa yang disyariatkan, maka dia adalah ruqyah syariah sahihah. Ia dikatakan sebagai ruqyah yang sesuai dengan tuntunan syar'i dan benar. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meruqyah, bahkan Nabi pun pernah diruqyah. Dan ini benar. Ini adalah bimbingan syariat ia benar dari sisi perbuatannya dan dari sisi kandungan yang ada di dalamnya. Karena ruqyah itu bagian dari bentuk menjalani sebab menempuh usaha. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala menjadikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat dari segala penyakit. Al-Quran merupakan obat bagi hati dari keraguan-raguan, dari kecemasan, dari subuhat, kerancuan-kerancuan berfikir. Bahkan Al-Quran juga adalah obat bagi badan. Sebagaimana orang yang terkena sengatan binatang berbisa dulu pernah kejadian ada sebuah syariah pasukan kecil yang dikirim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata ada seorang kepala suku yang terkena sengatan binatang berbisa sampai tidak bisa bergerak seperti orang yang diikat dengan tali yang kemudian sahabat meruqyahnya dengan surat Al-Fatihah maka ia pun sembuh seperti orang yang baru terlepaskan dari lilitan tali maka perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 82 wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un dan kami turunkan dari Al-Qur'an kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat dan sebagai rahmat Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat Fussilat ayat 44 Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa Katakanlah, Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman adalah sumber hidayah dan sebagai obat. Ia menyembuhkan penyakit-penyakit badan. Dan ia juga menyembuhkan subuhat kerancuan-kerancuan keragu-raguan, was-was yang muncul di dalam hati. Bila rukyah tersebut berasal dan bersumber dari Al-Quran dan doa-doa yang disyariatkan, maka yang demikian tidak mengapa. Tapi kalau berasal dari kesyirikan-kesyirikan, melalui perantara dan cara serta jalan meminta bantuan, kepada jin dan syaitan atau dengan lafat-lafat yang tidak dikenal dengan huruf-huruf yang terpotong-potong tidak jelas atau dengan jimat-jimat maka yang demikian disebut dengan ruqyah syirkiyah syaitaniyah itu ruqyah syirik ruqyah syaitan tidak boleh untuk diamalkan. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada sahabat radhiyallahu taala anhum, A'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Perlihatkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Tidak mengapa ruqyah-ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Hadis diriwayatkan Abu Dawud rahimahullah dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu. Karena mereka dahulu di masa jahiliyah mengamalkan ruqyah-ruqyah syirik. Adapun Islam maka ia telah mengajarkan ruqyah-ruqyah yang syar'i. I. Al-Quran telah mengajarkan, Islam mengajarkan ruqyah-ruqyah yang syar'i. Kemudian kalimat wadawaan natadawa bihi. Yang dimaksud dengan pengobatan di sini atau obat di sini adalah obat atau ramuan yang hissi, yang tampak, yang digunakan oleh manusia di rumah sakit-rumah sakit, di klinik-klinik, atau dengan istilah tibun nabawi. Pengobatan nabawi yang sebagian menamakannya kata Syekh dengan pengobatan tradisional. Padahal sebetulnya ia bisa digolongkan yang benar adalah digolongkan dalam penyebutan tibun nabawi. Maka pengobatan-pengobatan seperti ini, pengobatan-pengobatan tradisional itu tidak mengapa. Dan tentunya barakallahu fikum selama tidak mengandung perkara-perkara yang haram. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun, pun beliau memberikan arahan dan bimbingan untuk kita berobat ketika sakit, namun jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma anzalallahu da'an illa anzala shifa'an Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah menurunkan pula obatnya. Itu pasti. Tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah pun pasti menurunkan obatnya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan alimahu man alimahu wajahilahu man jahilahu. Bisa diketahui obatnya oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Namun pastinya obatnya ada, tinggal masalahnya sudah ditemukan ataukah belum. Itu saja. Sehingga dari sini pula ada sebuah anjuran, imbauan untuk juga manusia itu berusaha terus belajar, mengkaji, meneliti, mendalami. Nah, Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada makhluk ini, pada tumbuh-tumbuhan tersebut obat-obatan yang bisa dikeluarkan oleh para dokter dokter atau oleh orang-orang yang berpengalaman. Yang dengan itu Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat dengannya bagi makhluk. Maka tidak mengapa berobat dengan obat-obat yang mubah. Akan tetapi yang ada dalam hadis ini yang ditanyakan oleh si penanya adalah tentang ruqyah dan obat-obatan serta tameng-tameng perlindungan yang dengannya mereka melindungi dirinya atau bertameng dari hal-hal yang tidak disukai dan dibenci. Apakah ia bisa menolak takdir Allah dari sisi tinjauan ini? Apakah dia bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hiya min qadarillah. Ia tergolong dan bagian dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ia bagian dari takdir Allah. Dan ia adalah makhluk-makhluk Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkannya dan menjadikannya sebagai obat dan kesembuhan atau sebab kesembuhan bagi manusia, maka dia termasuk dari takdir Allah dan tidak bertentangan. Manusia melakukan pengobatan, berusaha berobat, lalu mereka ber, dan mereka beriman atau di atas, didasari dengan dasar iman kepada qada dan qadar Allah, inilah manhaj yang benar. Inilah pemikiran yang benar serta akidah yang selamat. Yang memang harus demikian adanya. Engkau beriman kepada takdir dan engkau berusaha menjalani usaha. Menempuh sebab-sebabnya. Sehingga Ittikhadul asbab al-mubahah la yunafil iman bil qada wal qadar menempuh sebab-sebab yang dibenarkan yang dibolehkan itu tidak bertentangan dan tidak bertolak belakang dengan keimanan kepada al-qadha dan al-qadar bahkan dia pun termasuk dan tergolong bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apapun di alam ini kecuali Allah lah yang menakdirkannya. Kecuali Allah lah yang menakdirkannya. Ikhwan fiddin kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita beranjak pada hadis yang ke-51. Topik hadis ke-51 ini pembahasannya tentang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Orang beriman yang kuat itu lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah. Kata Imamul Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن ولا تعجزن فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Dan pada masing-masingnya, pada mukmin yang kuat imannya dan mukmin yang lemah imannya ada kebaikan. Bersemangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu dan minta pertolonganlah kepada Allah dan jangan merasa lemah. Dan bila menimpamu sesuatu yang tidak kamu sukai, janganlah engkau mengucapkan, seandainya aku berbuat begini, maka akan begini dan begini. Tetapi ucapkanlah, Allah telah menakdirkannya, apa yang ia kehendaki, pasti ia perbuat. Karena ucapan seandainya akan membuka amalan syaitan. Ikhwan Fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kata Syekh Al-Fauzan hafidhahullah menerangkan di dalam hadis yang sahih ini bahwa tidak ada penafian tidak ada pertentangan antara menjalani sebab menempuh usaha dengan keimanan kepada al-qadha dan al-qadar. Sepertinya ini masih mengisyaratkan kepada yang sebelumnya. Nah, juga sangat kuat erat dengan apa yang kita baca dari hadis ke-51 ini. Baik, kemudian kata beliau wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ucapan Nabi al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat. Yang dimaksud adalah al qawiyu fi imanihi wa azimatihi wa ra'yihi. Orang yang kuat pada keimanannya, imannya kuat, tekadnya kuat. Naam. Pemikirannya kuat dan juga wafi badanihi, juga kuat pada badannya. Walaupun sebagian ulama menjelaskan bahwa ini murni pada kekuatan iman adapun kekuatan badan uh, secara zatnya tidak terpuji dan tercela. Tergantung kepada apa yang dia dipergunakan. Namun Syekh menyebutkan di sini bahwa ini mencakup kekuatan pada iman bahkan juga pada badan. Kenapa? Faida istama lahu quwwatul iman wal quwwah al badaniyah fahuwa khairun minal mu'min dha'if fi ra'yihi wa imanihi. Kalau terkumpul pada seseorang kekuatan iman dan kekuatan badan, maka itu baik dibandingkan mukmin yang lemah pada akalnya dan lemah pada imannya. Karena seorang mukmin yang kuat dia bisa memberi manfaat pada dirinya dan juga bisa memberi manfaat pada orang lain. Adapun mukmin yang lemah maka manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri saja dan tidak bisa memberikan manfaat kepada orang kepada orang lain. Wallahu taala a'lam ini yang bisa kita baca dalam kesempatan ini insyaallah lanjutan dari kalimat-kalimat yang ada setelah apa yang kita sebutkan tadi dari hadis ini kita akan lanjutkan pada kajian mendatang insyaallah Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar-benar yakin dengan ketetapan takdir Allah dan diberi taufik untuk berusaha menjalani segala usaha, semangat dalam bekerja, dalam berbuat, dalam beramal.